Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrolillah Puji syukur hanyalah untuk dan miliknya Hamdan wa syukrolillah Semua fakta, data, kenyataan Itu pun berawal dan berasal dari sisi kehendaknya Tak enak dirasakan di perjalanan kehidupan Senyumi aja Semua akan cie-cie pada waktunya Hamdan wa syukrolillah Setiap ubun-ubun kita ada dalam genggamannya Hati-hati hidup besar kepala Nanti tidak masuk helm Hamdan wa syukrolillah Jutaan triliun sel Dalam tubuh setiap kita pun Ada dalam kendalinya Hamdan wa syukrolillah Kenapa kita harus bersyukur dan senantiasa memujinya Kapanpun, dimanapun, sedang apapun Karena kita akan kembali kepadanya Rekituwae Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim falan tajida li sunnatillahi tabdila al-ayah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam utlubul hawaij fa innal umura tajri bil maqadir. Temanya lucu kayak yang ceramahnya. Kan Ustaz Ebima racing ya, racing katan daripada lising liar jeng pusing. Naon sih tad rek itu wayatnya ada maksud ada dong. Maqsidul lafdi ala niatil lafid, maksud satu lafad itu tergantung yang melafadkannya seperti anda mengatakan bisa beda bisa menurut anda dan arti bisa menurut saya kalau bisa menurut saya dapat kalau bisa menurut anda kan racun gitu kan bisa aja pajeng payung pajeng payu beda tergantung niat yang melapatkannya oke okay? rek itu wae rek itu singkatan rencanakan kehidupan kitu kuatkan iman pohodoy ya, eh rek gitu wae atau daku juga manusia rek rencanakan kehidupan gitu kuatkan iman tingkatkan uhwah wae wallahu alam ya ya ya tuh sok karakter tafsir sekeren apapun para mufasir mentafsirkan tafsir-tafsir yang mereka tafsirkan ujungnya nggak sombong wallahu alam ayo rumah, wallahu alam deh cana naon geus walau alam sadepi ngaji teh enak walau alam ngaji judul geus naik ya sudah di share kecuali kalau sakit alhamdulillah masih dikasih sehat nikmatani magbunun dua nikmat yang cenderung mayoritas manusia banyak lupakan satu asihat syukuri nikmat sehat karena tidak sedikit hari ini saudara kita yang terbaring sakit karena penyakit doakan mereka Allahumma rabban nas adihi bil ba'sya isbi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaa la yughadiru saqama syafaqillah Allahumma sfi Allahumma labasa tahurun dan seterusnya lain apa baturan gering dah sehat tahu motoran wae peuting tah keur ngomong kitu jeung keur ngadoan nu bieu teh sarua powerna mah maka rek kitu wae setiap detik yang bergulir itu harus berarti jadi investasi di akhirat nanti menjadi suatu yang kita banggakan sebagai deposito bukan despacito Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib ya Allah kembalikan sedetik saja diminta sedetik hari kamari di dunia kamaran namanya gaya dipakai sare tesian buruk panon sare wae Suganteng ngaji teh meratikun kieu. Si orang memang saya mah pinter, sarena bari bentak. Ketahuan dari mana Ustad? Kita ditanya Malik nanya, "Mang, naon diterangkan biar Apa? Bari ngacai tadi. Berarti ngaji nanti ngaji har eta Balik ngaji panon berem juga mujair sok nu nanya di mana mang ngaji Napa nah, non berem sedih ngaji nak pret jong orang mah ngaji seserian wae sedih di mana hordeng nerang genaon itah bener nyarek salah nyerap atu mang nyerap kanu kerah Siapa rek ngaji rek nyen peta meskipun gambarnya nggak bentuk di, sini lahir tarat, di sini lahir larangan tahdir mentahdir apalagi dahdir mendahdir oke okay. maka setiap detik harus memiliki arti masa harus bermakna waktu harus bermutu wal asri demi waktu setiap manusia dengan detik yang sama bernasib berbeda rek itu wae rek wae memang kehirupan kaulinan lahun walaib tapi tong diulinkan kehirupan apalagi diulinkan perasaan oh. Oh, so Saya di operasi, ayo operasi gabungan. SIM kan anyar, SIM A, SIM C. Operasi gabungan apa polisi kanu anyar SIM nama tidak nilang. Sana jangan dikitu-kitu ge. Kokok kokok cik saya teh. Apalah Husad Epi pasti harap nama polwan. Bu, tilang mah Ustad Epi ditilang, tilang atau bulan. Please minimal tilang perasaan kayak gitu wae dokter os ge maot tong wae hang maot deh innamal amalu bil hawatim hati-hati dengan amal terakhir dicatat medak judulnya rek itu wae rencanakan kehidupan, kuatkan iman, tingkatkan uhuah wallahu alam kita berujung mati seperti apa? Ayo tukang roti suuk keju, roti pisang, roti kacang, ketabrak kereta, dikala condong, kerebek kerebek sakarat. Lakinu maut takum datangi talkin kan buru bising maut la ilaha illallah kadon kantun suukna cenah tahu ngapoena dagang roti suhuk jadi maut nage mencapkan kantun suhuk rek itu wae ngaji ame ngarti lain ngawas? karena ngawas? pengawasan mah karena ngawas? kahartos karena daharin yang artos sebelah ustaz saja memang odong-odong sakuriling tilu ribu ngaji ngaji ngaji ngaji ngaji mah supaya ngerti surti menelusuri hati cie saya waktu awal-awal di alatip dulu ya ada gerakan belusukan ya sidak operasi mendadak bilang alatip nongkrong ah mending jadi amang ya lebar waktu pakai nongkrong tepuguh ya wudu wudu wudu saya nu sebelah orang naik ngilu kemana tad? dakwah on the street dados dados kemana blok S blok S sari dalam black sari tapi singkando mang wuduna mang penampakannya jarwara di itu mah siap tan oke okay lah sip sok buka kupluk bapak ikan menang sebera orang charity kali itu cari ukti ukti Lalu sama Kang Kiki Briges tuh ya saya datang saya belah mana? Sebelah dia, sebelah itu. Bahwa saksi bising fitnah karena beda persoalannya. Alus mana preman maut di masjid, yang ustad maut di tempat prostitusi. Alus mana? Jawab lain jumaahan atau Alus mana kan? Preman. Apa alasan Anda? Oh, Husnul Khotimah. Husnul timah apa itu preman? Apa tuh mautnya kunaon? Mau ampli, Mang. belum tentu mah maut di masjid ya mau maut nager ngising bari tadi banjur rek itu ae ada kisah ini keren dulu dia taat agama tapi resah dengan ketaatannya yang jodoh diuji ku Allah telatna nyanyi jiga urang-urang lah nanya di dia gitu canggung ngalih banget nah besok ada tema tuh jomlo tiba heulanya nggak dasar datang deh tong bosan sugane mau di masjidnya Hadut Hadut mau di masjid tihelanya besok akhirnya ya ikhtiar kata gurunya jodoh kamu tuh bukan di sini di sini mah satu frekuensi karena kamu punya ruh dakwah pergilah ke tempat prostitusi tekarti kan kadang harus tidak sama dengan orang lain just the way you are Akhirnya mau wudhu ini teh. Ternyata ada si pasien yang masih ori belum tersentuh ketemu di warung sekitaran prostitusi teh. Berceritalah. Ternyata si perempuan ini begitu terdolimi oleh keadaan. Ya, susah mencari ekonomi penghidupan lalu tidak punya sanak saudara keluarga hanya memutuskan untuk mengambil profesi itu PSK penjual sangu koneng ya yang tidak dapat dana jam sostek ya di mengenah bahasa maksiatnya dilembut lembut pelacur disebut PSK pekerja sek komersial jadi bangga migawena teh putra ibu mah di Bandung tos 10 tahun jantan PSK cerancap sok ngiriman tiap bulan ke ibu nanging tekenging dana jam sostek ke da atuh PSK pelacur wek gitu nih korup bangsat sebut koruptor di orang banyak jadi bangga migawena teh aku koruptor bangsat begitu coba amun keadaan mah kayak itu wae nggak istilah kena saya sakit hati dengan rohingya orang kurban mencit domba mencit sapi itu mencit dulur orang nyeri hati tak Instagram saya error tak bisa anu DM tadi jawab hiji lo bating memang tuh bisa dijawab ketika saya uploading malam-malam kasus Rohingya yang dinyatakan hoax padahal asli itu langsung error seperti ada dua akun maka hati-hati ya bising muncul tiba-tiba fitnah terus ketika saya klik play store loba ngaran saya didinya banget pak balatak sengaja saya terangkan sebagai verifikasi bising ayah nu butuh Ustadz Epi jadwal udah full book eta ge mun umuran tiap hari saya bayar hutang hutang janji hutang jadwal udah bubuk udah penuh sampai saya nggak punya jadwal untuk istri saya apalagi untuk istri muda saya docan ayah can ayah menyahuan tong bebe jaria udah mah tekasep ge pahiu pada GGM ganteng-ganteng mubazir tak wudu wudu sese banget nyeri hati ku Raisa dengan pernikahannya yang si Harmisnya saya searching tunggu ngupahan hati ada saya move on tuh si Etama klik istana Saraswati terjadi gangguan jaringan jauh dihanap nah ya tulisan pariksa lagi banget <laughs> memang memang kepantas orang jeng istana mah ya jadi error yang saya khawatirkan dari sosial media saya Facebook mah nggak selapur ya nu hacker terus muncul akun-akun yang tidak berizin khawatirnya bukan itunya eh saya mah resep jadi viralnya banget pabalatak di mana mana nyake temaraya royaltinya Eh iya purna ada yang butuh Ustaz Epi Ustaz Danan dulu pernah dapet Ustaz Agim pernah jadi di penta DP sok Ustaz Epi mah gampang lewat orang DP na sekian dan sorry ya sorry itu saya aku nggak pasang tarif terlalu murah kalau ditarif misalnya orang narip 10 juta menjual merek merek 50 juta jadi te terjadi benar gak? benar gak? terus orang sok nuduh ustad dijual ayat keluarga harga nu seetik maka bayarna mahal tuh ulah nuduh ustad ngejualan ayat keluarga harga seetik bayar sing mahal jadi tidak tidak termasuk pelaku penista agama ya ustad ini begang watir ngabatin mahal kena artis dangdut saya ingatkan ya jadi kalau ada sok butuh lalu sok dilayani nggak saya manajernya Riden dan Wiki soki uruski liur orang mesti bisa merit hak tubuh kadiri orang sorangan tadi mestinya soal subuh berjamaah sama NME community di diacarakan akhirnya batal karena saya malam ngobrol sama Sunu Sunu Mata ya jam setengah tiga ya sudahlah jadi lulus hanya lulus karena kecapean di gelang tuh heras-heras leles, weh nya maksudnya di gelang tuh kan saya mah mau ngaudangkan santri di pesantren taraku fisik ku harewas weh la ilaha langsung neje kalimat sakti atau la ilaha illallah aslina ya yurek ya, itu wae eh. hati-hati nah saya teh cerita yang tadi ini inspirat inspiring jo sidak weh jadi ah sepi cenatan nyangga saya balik deh weh berarti memang tahu mau ada sidak tapi saya teh balik teh ngilu sholat di Darut Taubah tau ya di Saritem Black Sari eh masjid di tengahnya Darut Taubah rumah orang bertaubat di sana balik dirinya sekitar beberapa rumah dari masjid itu ayah beo lucu beo nanti calemeng gak usah epi cuman jorang orang teh ustad ngeliwat ke BW tamu disebut teh RW RW saya teh orang aja di RW mini bentes skill terus nying nying blok blok kancing coplok kancing coplok kancing coplok kancing coplok teh gitu. Bu, ya beo lucu kia, mohon ustad cina Eta teh meser nanti tilu juta. Dah kapung mah tiasa wirid, tiasa zikir la ilaha illallah. Apa surat anaba cina Maka ibu tilu juta ke beli weh. Maka burung itu ya sekelas beo kalau beriman bertakwa hargana naik. Hari Senin harga naik Benar kata Allah yarfa'in lahu lazina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajah. Al-Mujadilah ayat 11. Makanya ikro Kalau ingin naik derajat baca. Panon daging jadi. Baca, baca. Ikra kita bakal baca rekeningmu. Al-yauma 'alaika hasiba sulum satu hari datang hari kamu membaca menghisab rekeningmu sendiri. Orang malu loba maca rekening batur. ikro baca. Bisa maca amma yatasaalun amma yatasaalun hayang kapungkur nama ya reka mana itu ustaz lay lay loh lain lain loh astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim nah abu ena jadi jorang tinggal lingkungan di dia tuh ustaz sapopo ena tinggali ya jawe eh? maka hirup al musahabatu tasrikul tabiah rek itu wae rek salah gaul wae yang maut kerki kikituan teu kan So. BOG nu tadina soleh disimpan di lingkungan salah mah hampir jadi suluh rek dulu kuno bogana dangerakeun atuh anu ngaliwat awewe paramek paramek cina, naon disebut obat liur ya teh rek di baledog awewe nage ulah atuh teh bu peser we ku abdi urang musahabatu tasriku tabi'ah hati-hati persahabatan mencuri tabiat cacakan manuk gaul nuk itu kermanya tong boro manuk beok didinya mah manuk urangnya kadang beok nak keluar wae didinya sok ustad bantunan seberah ibu meser si asyian ah, tim di tawista nggak saya ke ustad lah ngerakin sama ayat tamu mah komo yang nggak saya dibeli we beo teh 200 nya bu tapi Ustaz doakan beona sing solehnya ku Ustaz mah Insya kan bu abdi gaduh acara gapleh gaul tapi soleh orang gaul ke yang nusa roleh tapi hati-hati gapleh ge dicagap lulus pahe wudhu mereka cobak-cabak teh nyangges bawa turungan ku kaos kaos endorse nya nunges gombrang bawa kanu motor ganeng di jalan teh cing kopok cing copok Panges ah, simpen di di gigiran balong di pasantren di Jumbrung ah, dilatih nggak isuk Assalamualaikum beda cau Assalamualaikum mulai berubah deh habitnya teh sing sabar tawasul bil haq wa tawasul bis sabr Assalamualaikum bismillah bismillah baru loncatan mayata salun udah pernah boga dasar namanya salun dibalikin deh file-file nah gitu la ilaha illallah la ilaha illallah naik tah eh baturan pi lucu beo atuh menang latih nya jual mah mah can ieu iya masih kena aya energi negatifan keur ya heula dikeruk make uyah tapi ayo urang eueuh dah kan ya, kasar dah ke sekitar lemot ke kasar di sore deh, kancing coplok di, kancing coplok Tentu nak, eh babaturan kadinya datang tapi baru dah ngariung wae sisi balong naon sih tingali ya beo lucu menang nguliti saritem teh cik ningali pekte eto baru dah kelas baturan Pak Epi rek ningali pas ningali baturan saya langsung komen Pak Budi apa kabar Pak Budi apa kabar kurang rewas bu mana sok saritem Oh, siapa iya, yang wah cina? Oh, kurang jujur, asal ngabangikan brosur motor sih, oh itu memang sales palingan bawa apalun sih, tuhnya kan itu balik banyak bawa apalun hati-hati gaul mang saya udah susah maksiat di Bandung saya mah mau memutuskan besok hari lusa nanti pakai nikob saya mah pakai make cadar non saya saya maksiat lo banu wawu kerdahar sadepi ya ya saya boleh foto mangga dan set foto dong set so jadi radarna aing dari kolong cahaya lalu gimana nasib Bel itu tiga bulan lancar jadi si ibu teh diberi video nah nu ngajuan teh bu nya alhamdulillah Ustaz Pasar di ku ibu menyi cite. Menang hese ngadiklat, ngadidik jeung ngalatih. Ya, sok atau saya teh mun balik ka teh. Setoran ayat kan dia teh. Jadi hafid beo yang hafid. Sampai ada jamaah datang saat keren eh belilah. sad beli seberapa? Jujur ya melinan 300 tapi si ibu harita melinan 3 juta. Belilah aku saya 4 setengah Soalnya anu lebih ti orang stres loba duit pengen butuh apa? Sok cek saya teh. dp anu lah bisi ku batur. Geus batian kan 300 dibeli apa setengah seberapa? Tak ngalati supaya menang fadilah keutamaan. suk sebrotan gitu ah salat duha luncatan celemeng lai-lai lo lai-lai lo di rakaat kedua lai-lai kiak kiak lai kiak kiak wah nggak salat ilfil langsung aing pohon nutupan kandang iya mah kucing aslina saat doa sholat gancang gue assalamualaikum bener ngaplek bener langsung asem lah pucat nges anu nawar opat setengah DP nges disakuan nges dijajankan saware posisi barangnya pae gaple kacagap leles pae ku ucing digabru Perudak langsung ngestad meli dewe bakalan tadi kopol loba ngumpulkan duit eh 750 sorry bray lain sedih karena payahna nara payah mah ajal kulu napsin da ikotul maut kulu man alai hafan kulu ajali musama sama. mah sedih ti eta beo naon cik payah nanti nyebut la ilaha illallah kadon kiak kiak Mulai maut nanti nyebut la ilaha lo nyebut anjing. bro, Bal. bray Bro. Aisyah dahar naon. Kullu nafsin da'ikotul maut maka Nabi menyatakan innamal a'malu bil khawatim hati-hati dengan amal akhir yang jadi mistis di kajian ini kita tidak tahu sedang apa dan di mana. Itu lagu kematian. Kernaon, kerkumaha, tiba-tiba maut, keur ngadu kaleci, cetak paeh. Curugna potong. Ada nyintrek batu. Kerkobak kobak paeh. Apa kobak? Nu apa kobak geus kolot <laughs> berarti. Keur mancing mania, ya pae kabetot gurame tong nyalakeun gurame Izrail nyuntrungkeun sia geuseup wae maka ikro baca berapa giga lagi kuota usia kita bray berapa giga lagi sisa umur kita bro kumaha ieu rek wae teh sok jaga wudu sebelum diwudukan Ame cahayaan juga bohlak. Tuh, salat maghrib can barata wudunya. Awas lebar, tahan. Cai pinuh. Itu keutamaannya luar biasa menunggu Isa dari maghrib tuh itikaf pahalanya luar biasa menunggu waktu sholat kamu maca Quran lah setiap huruf kebaikan itu merukyah energi negatif maka innalladzina yatluna kitab Allah siapa yang selalu membaca kitab Allah wa aqamus sholat mendirikan sholat wa anfaqu mimma rajaknahum sirra charity memberi tijaratan lantabur pekerjaan mana lagi yang anti rugi selain yang tiga tadi kontrol harian teh everyday ayat teh maca Quran ayat teh salat tepat waktu berjamaah ayat teh empati peduli memberi solusi charity bukan hanya cerita ngeuna harambang kana awak oge cukupkan ibadahmu kepadaku nanti aku cukupkan rubah pola pikir ikra baca nanti di, ada lagi kalau digali terus Qurannya ada tilawatan talayatlu tilawatan baca juga artinya tapi baca sambil mengikuti frekuensi kemana arah bacaan itu secara arti tafsir maka beda ikro jeng tilawah utlu ma'uhya ilaika minal kitab aki sholah sholat mah kudu macahila Quran eta sholat naon diparentah tuh seperti kamari idul adha ya kan Jumat ya yang paginya sholat sunnah idul adha boleh siangnya tidak ikut jumat bagaimana dengan sholat juhur nges mun jumat nante nyaduhur duhur ke karena jumat pada duhur pada waktu jumat itu diganti oleh jum Jumat ini ada rukhsah keringanan dari Rasul kalau hari Jumat id itu sama dengan dua id pilih salah satu idnya kita ikutan pagi menang tengiluan berangge tapi rek ngiluan masuk we da kamari saya jumatan di alatif rasul mah jumatan tapi ulang ngahakimin nu jumatan bising ngiluan salat sunah id pagi-paginya beda deui jeung nu tara salat numpang beket teu jumaahan teu nanaon da saya mah tara salat jadi keur nu kafir mah teu salat ge teu dosa nah ustaz yeuh darajana dosa saya mah atuh no kafir juahan gitu dosa asbo naraka as naraka gitu tambah his ditanya tilanguhnya numpang be oh, aya seseleket Budak Quran ngaku hijrah menang tuh saum arupah jeung saum menang ke saum Arafah dihijikan diduetkan jeng saum Senin Kamis cek saya teu nanaon ngananaonan ay malaikat mah tukang kiridit mah pahili nyatet Nah, karena sudah waktunya isa saya kembali setelah sholat isa nanti ya. Pertanyaan disiapkan. Itu saja dulu. Alhamdulillahilladzi biijatihi wa jalalihi tatimus salihat. Syudah la ilaha syarikalah. Syudah Muhammad dan wa rasuluh. Terima kasih ya Allah masih diberikan kesempatan untuk menikmati jamuan rahmatmu berupa kesempatan untuk menghela nafas yang setiap helanya mengurangi jatah kuota usia setiap kita. Nikmatani dua nikmat yang terlupakan, asihat dan al-farog, nikmat waktu luang. Orang Rohingya sempit, disisit, dipencit, orok dituduh teroris perempuan dinistakan diperkosa maka kemarin sempatnya ada yang rewel tuh yang komen di uploadan caption saya tuh Ustaz seperti tidak peduli rohingya ya jauh di mata dekat di doa Nulaman tuh bersyukur rawat gigimu ke dokter gigi rutin Ulang ngejedud kakara ingat ke dokter gigi bisa jadi besok-besok kita di seperti rohingya kan akhirnya saya jadi paham kenapa harus berbineka tunggal ika karena kita mayoritas mau minoritas mah mau kalau sien tong sien Islam balalager walaupun mayoritas betul nggak tapi kebayang nggak kalau kita di sini minor ngeri doakan ya saudara kita ya mereka butuh dana dan doa ini bukan masalah etnik Surat Al-Buruj ayat terakhir tidak ada pembunuhan kecuali masalah keimanan. Rek waya pemahaman teh. Faktanya hari ini menyakitkan. Kebersyukur atas nikmat umur. Rek waya rencanakan kehidupan, kuatkan iman, tingkatkan ukhwah kebersamaan, berhenti saling mencaci, mendengki, bising maut kerpasehat tong dipayahan orang mah tuh dipayahan payah sorangan hidang aslina nancan hayang sok we tiharila, ya jangan saling mengejek mari saling mengajak jangan jangan saling menghina mari saling membina jangan saling mencaci mari saling mendaki hindari mendengki jadi pelopor jangan jadi pelapor biar bertahan yuk bertuhan sembah sembuh ya cintai jangan kau dengki ya fahami bahwa semua akan berakhir ngeri lah pokoknya sedikit curhat tentang keadaan ya waktu iman rahimakumullah dalam sebuah ayat di Al-Quran al Araf 179 Mang Deden bantuan Mang Rek itu wae hirup teh manona sarua hatena sarua celina sarua tapi kenapa nasib kita di akhirat berbeda sehingga Allah mengabarkan kehidupan setelah kematian akhirat setelah dunia termasuk yang pulang kemana kah kita rekitu wae hirup teh yuk ولقد ذرأنا jahannam sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Jangan lalai. Jangan menjadi Batman, manusia lalai. Celi daging jadi, hate batu, panon, halogen tuh Kurung tepuku, bermata tapi tak melihat bertelinga tapi tak mendengar celi lemer batur adan ya edan ya menggunjing tiap hari sibuk dengan urusan orang lain hati-hatilah capek udahlah segitu wae mending perbaiki diri ilaman atau Allah ila biqalbin salim hanya yang hatinya bersih yang akan berhak melihat wajah Allah sebagai bonus di akhirat setelah masuk surga itu puncak nikmat bukan surga dan fasilitasnya ternyata tapi melihat wajah yang menciptakan surga mau melihat wajah Allah seperti kalian melihat wajah Ustaz Devi uh, leluasa kia. itu bonus tertinggi maka yuk delete yuk non kudu di delete error file memori di hati maafkan siapapun yang pernah mendolimi mantan berbuat dan menyakitkan terhadap masa lalu kita mereka nggak sadar kalau itu teh dosa sudah maafkan walaupun kemarin perlombaan terberat waktu Agustusan adalah mengangkat piring di hajatan mantan ayahnya nggak banting ke delete error file memori di hati ya shutdown semua prasangka nges nges inna amadhonni abdibi aku itu tergantung prasangka ku, prasangka hambaku tong berburuk sangka jangan suudon ganti ku husnudon lamun tadi ganti jadi oskadon puyeng sirah ya Ristat langkah kita dengan bijaksana insert antivirus dengan kesabaran update file dengan keyakinan sekarang do it now start dengan hati yang bersih jagalah hati belalang kupu-kupu ya klik selalu dengan iman refresh dengan doa open dengan harapan dan tampilkan screen perjalanan hidup kita selama berjalan di kehidupan indahkan kan karena semua akan indah pada waktunya kalau belum indah berarti belum waktunya dan yakin ya bagi para jomblo fisabilillah singlelillah ya kejora kelompok jomblo ceria golkar golongan jomblo karunghal ya semua akan indah pada waktunya insya Allah jodoh pasti bertemu sok ikhtiar searching terus soal kemarin aku dapat jodoh dari sosial media sudah bertemu tapi dia malah meninggalkannya nya ada beda jeung di foto tuh di foto mah beauty atuh menang edit ningali kena saya dijelaskan nya maka sing kuat naon kudu kuat kuatkanlah ketika kamu dilanda masalah relakanlah ketika kamu kehilangan bangunlah ketika kamu jatuh sadarlah masih banyak orang yang mengalami hal yang lebih buruk tingali sahana pun anjen maka berhenti jatuh cinta mari kita bangun cinta setuju kurangi datang rumah sakit datangi rumah sehat pengajian bacaan Quran Sholat tepat waktu di mana ruginya? Keren tahu wajah kalian bercahaya malam ini. Tapi tong atuh ting disebut cahayaan teh. Sok ayah kabar isukna. <laughs> Terus tong sok alergian ku perbedaan karena hidup berwarna. terus sarua orang urang ilfil. Heh, malam pun tak pernah mencerca takdirnya menjadi gelap karena tidak mau pemberian Allah saja. Kenapa tisu laku? Karena cinta tidak pernah kemarau. Ya, maka tisu laku mengusap air mata yang tidak jelas karena memikirkan masa lalu pun yang tak jelas. Maka dilep hadapi masa depan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Rek itu wae, geus boga bekal naon keur poe isuk for next untuk hari esokmu udah punya bekal apa mau mudik ke kampung halaman sibuk nage luar biasa ngerental mobil sama meh tilu bulan sancan lebaran sinta kebahagiaan nges ngerental keranda can tong siun diantirkan ke orang kalem emang KBG wajah perindu surga walaupun ada surga yang tak dirindukan Nuararama arorama ke surga teh nya entah mulai anu ngawalin ke orang ah doakeun ya Allah tong dinanaon sabda Rasul ge bager menung ngawalnya Allah bersihkan hati siapapun yang menjadi hater aku membenci ah sudah ya Allah masukkan dia ke surga aku ikhlas tapi ayo nakene <laughs> maksudnya paehan ya Allah paehan ya kenapa karena waktu tak terasa melaju berlalu kencang menuju titik akhir dan jatah setiap kita yang namanya maut hati-hati wa tanzur nafsu ma qaddamat liqad wattaqullah rek itu wae hirup teh ira rek takwa ka Allah nungguan kolot siapa yang menjamin usiamu sampai besok hari ajal melampaui akal melampaui ajal empat kotak Nabi gambar di atas padang pasir mau ya Rasulullah naon ya Rasul ini ajalmu setiap orang ada batasan ajalnya cung mau maut mau, kami ngerek maut nanti diberi tanggal pulangnya kalau tanggal ujian dunia dikasih tahu nggak kasih tahu jawabannya kalau urusan kematian dikasih tahu jawabannya azabil kubri, azabinar fitnah tilmahiyah wal mamat jawaban jawabannya tapi tidak dikasih tahu tanggalnya hati-hati ijroil iya. setiap sepersekian detik ngontrol sisa kuota urang hati-hati jangan merasa muda gagah cantik ya ahli jumba repun Borma nya hati-hati ah syarat mati tidak harus tua dan sakit ya bingkai rangkai kematian husnul khotimah tong sibuk ku urusan batur perbaiki diri tingkatkan sholat malam mau tidur wudhu dulu sok berbagi frekuensi positif ngena hasilnya lejat wani diriungkan gurih subhanallah Eku Allah jodoh urang dipikin tanu jadi telat urang menang jodoh teh dilaykan diantaskan tidak dapat jodoh keeta nuka jawab kurang teh Allah teh lain tuh menang jodoh pantas teh di bere jodoh nukir sitara salat jarak jakat merod eh hayang nugelis in yang spion haha ngenteng maksud nama mang cik atulah Ya, Allah tuh nggak tidur aju aja. setiap kalian tuh ada pasangannya cuman kita berpasangan dengan kebaikan tidak itu masalahnya maka Alhamdulillah atas bawah luhur pinuh keren ini semoga kita selalu dalam keadaan bersih hati, bersih pikiran, positif thinking, bicara pikiran, reki hirup teh. Contoh ada tesis, disertasi, observasi sebuah penelitian ahli biologi merger jeung ahli THT telinga hidung tenggorokan meneliti belalang insek serangga teliti kunaon serangga leluncatan karena boga suku bener tuh diteliti cik mensukan dipotongkan potongkan hiji gitu loncat kene potong hiji loncat kene karena ke penelitian potonggen nak tol luncat kene karena sukunan nyesa kene potonggen tilu opat luncat kene sampai genep sesa lima hiji luncat kene dipotonggen kabe tuh luncat-luncat capek penelitian simbolkan ku ahli THT e, belalang yang tidak bisa loncat disebabkan torek cina. nu motongkeun ahli biologi menyimpulkan ahli TH THT hayang menang Ridho Ilahi tapi capek hati tadi simpulkan gua agama make rumus lain agama muntuh gawe mau boga duit cek saha munding gelintuh weh ayam munding putus asa gara-gara siun deka kebagian jukut geboy weh huntuna bersih awak nasehat karena istiqomah daharna jukut weh jeng ciatah Aya muning ada sebelak ceker dan nah, jika muning loba sing istiqomah mah doma ngising nawae payu jadi pupuk urang ngising sedot WC itu lumayan urang lumayan pipis mayar tak itu ae hirup teh an ambal hum adol kenapa manusia masuk neraka disebabkan diberi potensi yang namanya mata, telinga dan hati, taliti, mata ciri hati lahum qulubul la yaqahuna biha, hatinya membatu, summa qasat kulubuhum fahiya kal hijarah. Di Quran nanti beki heras Seperti batu. Walahum ayunul la yubsiruna biha, ningali ayat-ayat tersirat tersurat tidak bisa berkesimpulan. Siga nu tadi salah nyimpulkan Si metu bisa loncat, belalang tidak bisa loncat gara-gara tuli salah. Jika ibu-ibu ke dokter anak kemarin periksa budakna. Dok, anak saya panas. Udah ya bu, tenang bu. Sok, saya kasih resep sirup ya, sirup. Oke, satu kali empat ya bu ya. Sehari kasih empat sendok makan. Curik ibu nanti kayaknya nggak mungkin dok empat sendok makan. Kenapa ibu histeris gitu? Sendok saya cuma dua di rumah. Beleguk cendok lain tihuapan sendok nah obatnya kadang orang menjadi telat karena kayaan teh karena kitanya lemot bukan itu maksud Allah cukupkan ibadahmu kepadaku nanti aku cukupkan lahum kulubu layab kahuna biha hatinya tidak pernah diberi nutrisi ikut kajian nutrisi hati pengajian kajian jarang gitu yang eh, ngadengekeun lagu anu bikin melow rek itu wae hirup teh ya keras hati ai Quran teu apa ai lagu tahu bulat molotok dong apa ai kadenge nya ni wani jeung cerikna nyanyi armada mah aku punya ragamu tapi tidak hatimu Teta versi andiripnya jadi nyiksa diri ngahaya seakan-akan orang ke bintang video klipna bener laisal iman bitamani iman mah teu meunang ngahayal sementara maot keur kitu siga tadi tukang roti maotna la ilahi lawan teh kadon nyebut kantun suukna daek teu. walahum ayunu la yubsiruna biha telinga kita berlapad Allah semua Artinya ini diperuntukkan untuk mendengarkan. Maka ida sakata faqara, diam tuh berfikir. Ida nadara itabaro pelajaran bisa diambil dari manapun dari apa yang kita lihat. pi Kapan sih baca bukunya ngeuh waktungesih maca kayakan aslina ternyata lamun cerdas man ditinggali cacat nu bisa mauwa keayaan mah keren eh nulong nubongkok eh, jangan nupecak ya air nga lewat kalau nugelis trik supaya ihatan cacatna cewek nubongkok kurang lelatih helanya sok atuh pura-puranyaian garis puntencen haha lolos yes dah ya ada gelis mah korong gak segede atuh nya terus kumanya tan lu pecak pecak pura-pura ngeceng wah ya mah telempong bro ngaliwat terus kumanya tan lu cingkat lu cingkat mah aslina telempong aslina kurang hapus wenya senang nah jadi ku Allah ditutupan aurat urang teh sok tong sok ningalikeun kabodohan jahiliyah itu bodoh wal ibdiadi anil adatil jahiliyah out of the zona keluar dari lingkungan yang membuat kita terlalai ternina bobokan tenggelam bukan tidak boleh merindukan tapi tidak boleh tenggelam dalam rindu yang bukan ke Allah nyolik sik ningali para teh asasi eta ini wajah-wajah yang lagi risau, lagi ngayalkan sesuatu yang belum pasti bagi dia. Ai kematian mah pasti, Allah mah pasti, manusia mah PHP, pemberi harapan palsu, sementara Allah PHP, pemberi harapan pas pasti. Terus non kalaan ambalhum adal, maka bersikap lebih bin, binatang daripada binatang lebih sesat lebih atah adol kalau ambalhum adol tenyekrup adol dol selek Ulaikahumul humul ghafilun disebabkan mereka lalai. Maka sengaja saya bikin tema rekitu itu wae hirup teh. Sehingga kesimpulannya nanti setelah tanya jawab ada pernyataan, ada pertanyaan. Sok yang mau menyatakan, yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratu asli dari Bandung. Sebenarnya siapa? Ratu. Ratu. Insya Allah di sini ada raja ya. <laughs> Asik. Bet. Maksudnya raja itu kan di, di kursi gitu. kan, Silakan Teh Ratu. Uh, Ustadz, uh, sebenarnya mau nanya dari luar tema ya? Nggak apa-apa di luar tema, dari luar tema, yang penting dari dalam hati. Sokrat, bro. Oh. Kan ratu. uh, saya mau nanya sebenarnya uh, cara ta'aruf yang betul itu seperti apa? Itu aja, itu aja. Uh, terus kalau misalnya uh, ah, uh, Ikhwannya sudah mengajak cepat tapi sayanya masih ragu itu gimana ya baiknya Pak kata untuk dua pertanyaan. Cie. Udah cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Soalnya dengar ratu teh sok ingat lagu ada band. Jadikan aku rajamu. Ya eh, teteh dengannya. no apa lagu itu sekolot. Gimana cara ta'aruf yang benar? Tak kenal maka ta'aruf jauh umum tewawuh panggang umum terang ma bogor muntewano mau cinta munteloma mau dede muntel deket jamaah oh jamaah witing tresno jalanan soko kuliner <laughs> jadi kita dekat karena sering makan bareng ya taruh mah gitu weh mas muk siapa namamu jawab enggus terus rek naon deui kan kenalan ya seperti kampus kan ada masa ta'aruf kenalan cara taruh yang benar nyatanya siapa namamu tempat tanggal lahir gaji pokok nomor induk kerja tanggal lahir tanggal wafat tanyakan sing dita maksudnya mungkin taruh untuk ke berikutnya De kalau kata Rasul dekati ibunya tanya orang tuanya tuh Lalu yang kedua, bagaimana kalau laki-laki udah ngebet dan memang seharusnya seperti itu. Pernikahan itu hal yang harus segerakan. Ada beberapa hal yang harus segerakan. Waktu sholat cepat kerjakan, maksiat cepat tobat, punya utang cepat bayar. Eh, ketika ada pasangan cepat menikah, nunggu apa lagi? Mobil tabrakan kentobna ke jero menjelema lila-lila tabrakan kentobna keluar. Awa ketok magic nah maka katakan nikahi aku atau tinggalkan. Tidak cukup sering menyatakan tanpa menyatukan. buru. Nah, tapi sayangnya Ustaz ragu. Kalau ragu tinggalkan kata Nabi. dak mayuri buka ilama layuri buka. Apalagi kalau nggak ada chemistry, nggak ada feel, udah tinggalkan. Ya, daripada menyiksa, menggantung-gantung harapan. Karena kesempatan tidak datang dua kali, rek eh, hirup teh, meakeun kuota terjelas jelas, geus papai mun geus nganyatakeun ka si Teh Ratu, si Teh Ratu Naragu, papa tangan ratu nu lain. Minimal menang-menang Ratu Roro Kidul atuh. Roro Kidul embungeun, Roro Kaler datangan. Roro Kaler nolak, Roro Wetan datangan. Pastilah seratus batu kita lempar adalah yang kena. Ini masalahnya kebalik. Cowoknya udah ngebet, ceweknya nggak mau. Reki gituan wae, terus nyari yang kayak gimana? Yang perfect nggak ada, barangnya habis hayang nu menang jika Rasulullah kalakuana geus jiga Khadijah can apa yang menjadi pasangan kita teh eta teh pamere Allah nah ada yang sempurna khalaqaz zakar wal unsa wa ja'ala bainakuma tabiatan sata fadalla ba'dahu mala ba'din bitaqwa bisa sempurna perbedaan itu karena ketakwaan enggak ada yang perfect ngan jodoh masuk sawajah ya Jodoh masuk sawajah cek hitungan psikologi psikologinya irungna sarua nya tuh sarua malika handap baik menang jodoh irungna malika luhur nah enak nu tanganku teh tuh nu kumaha sok milih keceng di luhur tak mempeng lepang sang tah ya Allah nu sarina ngagatak ya Allah bejakeun ke di sepertiga malam tikung tah oh, cek teh ratu teh dina sujudna ya Allah ta anu seurina ngagakak ya Allah ta degungkeun eh ayeuna Bandung keur memasyarakatkan degung karena kota budaya kan di Dinas Perhubungan dan Pariwisata Dinas Budaya dan Pariwisata sedang memasyarakatkan degung dan mendegungkan masyarakat ya cepat didoain Ay, yang jadi keraguan-raguannya apakah yang tahu hanya dia saja jadi tinggalkan yang meragukanmu datangi yang lebih pasti faktornya apapun termasuk belum siap ya udah tapi jangan beri harapan kepada orang lain itu next Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Ustadz mau nanya kan uh, sebagai dari sesama mana, oh ya taruh dulu nama, nama. uh, nama saya Kiko Fatur dari Sumedang Kiko Troma Kiko eh Kiko Kiki Kiki Fatoroman dari Sumedang. Kepanjangan Kiko Kiki Fatoroman. Rahman. Oh, sukanya Kiko Trom. uh, <laughs> eh, kan sesama umat muslim teh harus mengingatkan ya Pak Ustaz. Harus saling mengingatkan uh, misalkan kan Kiki punya teman ya di kelas uh, dia tuh suka sholat misalkan, misalkan, misalkan ya uh, <laughs> di kelas ya tuh suka suka sholat suka ngaji juga suka ikutan kaji, uh, eh, yang ngaji gitu kajian yang online tapinya tapi dia tuh uh, belum berkerudung gitu misalkan Cowok. nah wati Ustaz wati. terus uh, terus kan kita mengingatkan ya kadang dia tuh pas diingatkan tuh uh, malah bilang emang udah soleh atau gimana gitu ke kikinya tuh terus atau misalkan kan ini misalkan ya Ustadz hmm. uh, terus kita juga kan ngomong juga uh, ya gini gini gini gitu uh, harus pakai kerudung gini gini kita gimana uh, gitu wae kumaha kayak gitu wae gitu uh, mereka dosa ya gitu uh. nah terus kata kita uh, ya kayak gitu terus dia tuh malik uh, malah malah ngejawab lagi gitu emang e, mendingan mana mendingan di Sumedang mah barah tadi eh, pulang les langsung ke sini maksud pulang pulang les langsung ke sini waktu oh, paingan capek kamu tuh terus kuma uh, terus malah jawab bagusan yang pakai kerudung tapi hatinya rusak atau yang hatinya bagus tapi nggak berkerudung oh kita tadi atuh ya, ah gini gini gini gini gini gini apa naon ujung-ujung enggak saya tahu mah kacekel gini gini misalkan misalkan eh, teh banyak ungkapan yang begitu di lapangan kenaon ditiung ya hati can bener mah da parentah ditiung mah lain kerah hati ayah jelma hatena ditiungan bukti hati bener teh nurut karena perintah Allah mau berkeruh berkerudung ya malah jangan mau berkerudung ngesbuduk huluna penonton di kerudung borok cenah ditain iman itu mereka itu wae yang jadi keren dari pertanyaan Kiki teh jadi misalkan Kiki punya teman teman sepermainan kita kan lagu naratu ya. dia anaknya manis nggak misalkan nggak tahu Oh misalkanjawab aku misalkan misalkan eta budaknaiumku eh, sigas saya kamari kavaris sekedeg kekulin dihanaapun menara epo eteta mah ditekek kusim Mamah hudang asar ternyata sare u itu kamu mah kamu misalkan mah can terjadi kank Lalu apa maksud pertanyaanmu? Bisa terjadi gitu. Hah? Takutnya terjadi. Bisa ada yang nanya kayak gitu. Um, oh persiapan, preparing, bisa anu nanya gitu. Yakin. Bakal anu nanya. kan penting balik naoge. Hah? Besok. Oh besok. Sukan. anu nanya na? Kayak gitu wae. Siap. Jadi kalau ada yang bertanya seperti itu, tidak ada kaitan urusan hati benar dengan kerudung. Kadang orang sekarang ngomongnya kayak yang benar. Ya, urus saja urusanmu sendiri. Ya, teteh teh omongan eta benar, berarti mau ada dakwah atau. Ya, tapi yang jadi masalah kemudian e, cara menyampaikannya. Nah, banyak begitu loh ditariung wajiganunya kalakuan terbalik cacakan ditiung kalakuan balik nih apa tuh mun menjelma eta teu ditiung ge ditambul teu disanguan bener nggak jadi dibela tiung nama wah ngaji weh kalakuan anger cacakan ngaji teu ngaji saya lebih parah jadi jangan dikalahkan benarnya mah ya gitu ya kia ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, eh, saya Aris dari eh, dari tadi di sini dan hmm. non turis dan non ris salatri sok ris nanya non ris apa dari tadi halus <laughs> bajuna ya, eh, terkait saudara kita di Rohingya ya terkait unaun Terkait, kayak dulu terkait tulungan kamu tanyakan siap So, terkait pembantaian di sana gitu ya yang ya, ya itu kan kita merasakan ya sedih gitu gitunya jadinya nah. lepernya hanya mic lagi ya menjaga oh ini nggak kedengeran kan uh, kan ada uh, dalam Al-Quran ada ayat tentang jihad <laughs> tentang jihad jihad lah dengan harta dan dengan jiwamu nah, hmm, nah mungkin kita jihad <laughs> benar Nah, dengan jiwamu kan eh, kita yang di sini mungkin bisa berjihad dengan harta dan dengan doa kita. Gitu. Mm -hmm. Nah, apakah kita di sini eh, termasuk eh, apa ya golongan Toifah Al mansuroh atau Firqah Najiyah? Non, atau dengar ti di itu Karek ngadenge ayo nanti kamu eta. mansuroh jeng Najiyah eh, teh si Opik jeng semua teh. Cik terangkan ya karunya. non mansuroh jeng Najiyah teh kumah ya teh? Eh, mungkin kalau Firkon aja yang setahu saya yang ya eh, kita membantu gitu kan. Uh -uh. Terus untuk yang Mansuroh, Firkon aja dan Toifal Mansuro Mansuroh itu yang benar-benar berperang di sana gitu. Mm -mm. Jadi nah, orang asumna nu mana gitu. Ya, apakah kita bisa uh, ikut jihad di sana atau gimana gitu? Maunya gimana? kan harus ada apa? istilahnya kita harus ada pemimpin gitu siap yang gitu nah, itu gimana paham makasih Pak Ustaz ya, Assalamualaikum Riz Nabi, Nabi bersabda malayutroku kuluhu layutroku kuluhu muntu bisa kabeh saware alladzina kurun Allah qiyama wa qu'uda wa ala junubihim shalli qa'iman fa ilam tastati fa qa'idan fa ilam tastati fa ala janbi namun tidak mampu salat sambil berdiri sambil duduk tidak mampu duduk sambil berbaring tidak bisa semua sebagian untuk bisa ku fisik daya saya urusan kan itu teh dicegat di bandara gerek naraon ka dieu ya. geus kudana jeung kudoa tanu jadi lieur pirkoh Mansuro jeung pirkoh Naziah orang ke asup nu mana rek asup ke mana kan orang yang menentukan nu ulama teu sama sekali membantu ini teu udunan teu rek itu wae ya jadi Aris ambil yang harus mampu untuk peduli terhadap saudara-saudara kita dengan apa yang kita bisa minimal ku doa dulu ku harta pikiran itu pun sama berjihad nah bicara pemimpin di sana tuh ada pemimpin muslim tapi kan torek pemimpin di sananya hati-hati ini bukan masalah semata-mata etnik atau masalah eh, kesukuan ini masalah agama PBB dengar nggak enggak ya ini kan masalah hak asasi manusia maka hati-hati dengan apapun yang mereka lakukan kalau sudah tidak didengar teriakan suara muslim yang peduli kepada kelompok yang sedikit nanti Allah berjanji aku yang datangkan ajabnya maka kata siapa ya oh Abu Bakar Basir kalau sudah tidak ada pertolongan di bumi, tunggu saja pertolongan dari langit. Ya, sing yakin ke Allah. Walau an ahlal qura amanu wa takau la fatahna alaihim barakati minas samai wal ar. Tapi ulah ngawadu wa in wa la in kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Al Arab 96 dah. Jadi syaratnya yang selamat mah kudu iman jeung takwa ke Allah nunulungan anak, maka laut pun terbelah bagi Musa. Api pun menjadi dingin bagi Ibrahim. Rohingya itu matinya tersenyum karena ujian keimanannya jelas. Numpa urma orang. Ibarat waktu sholat asana jika gitu Bismillahirrahmanirrahim. Bere helm eh kecepatannya tinggi gitu. Eh sholat makan nosnya. GPRS gaspor rem seutik jadi ris gimana kita memahaminya, maka benahi cara memahaminya ya. Fikihnya dibenahi. Jangan tergesa-gesa. Kalau saya juga pengen kesana, sana dan neke nudu gue aing mah wanian. <laughs> Eh atuh lagi si eta tong ditinggali leutikna cabakan mah gedean. Aslina sombong kudu guna hese dijenggut <laughs> dudut bulu nulain Right, <laughs> doakan saja, oke? Oke, next. Ini ada WA dulu. Ahwat dulu ya. Ini dari Baca tuh ke MC. Dua gawe. kerja, kerja. Soalnya beli request hmm. Ustaz Effendi. Oh. Teh Dika, nggak tahu Dika dari mana nih. Hmm. Ustaz, mengenai keras hati, bagaimana sih caranya melunakkan hati? Saya selalu berusaha untuk melunakkan hati dengan sholat, mengaji, majelis, tetapi masih sulit untuk membuka hati dan mengikhlaskan hati yang terluka. Hmm. <clears throat> Karena terluka atau kecewa oleh keluarga sendiri ini yang dahsyat Ustaz. Monggo silakan. Kolbu itu terbagi tiga, ada kolbun marid, hati yang sakit, hati yang luka, lagu Betaria Sonata ada kolbun mayit kol hati yang mati angzar tahum amlam tumdirhum la yu'minun Khotamallahu ala kulubihim mati aja hatinya nah, ini kalau teh Dika masuknya yang sakit fajadahumullahu marodon fi kulubihim marodun kurang ikhlas melepas bukan sabar kalau masih berat bukan ikhlas kalau masih sakit lepaskan saja Allahumma ajirni fi musibati wahlub li khairu minha kalau hati masih keras kata Nabi tuzakiru ala hadhimil lazat sudah baca Quran sudah sholat tapi belum ikhlas juga Ustaz ingat si pemutus kelejatan bermakna kematian ish masyikta kalau sudah bicaranya itu fa innaka mayitun secinta apapun kita kita akan dipisahkan dengan apa yang kita cintai jadi obat hati yang paling efektif terlebih bagi hati yang keras ingat mati selesai sudah. Yang penting jangan mati hati. Oke? Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Rere uh, dari Dayakolot. Anu di luhur ngaranna tina RKB nya Rere Ratu. Sokre kumare. Uh, Pak Ustadz saya mau bertanya hmm. dalam satu keluarga ada yang nggak sholat terus jauh dari agama tapi yang anggota keluarga lainnya suka sholat insya Allah hmm. terus e, mentaati perintah dari Allah apakah yang enggak sholat itu yang jauh dari agama itu dapat e, bikin apa ya keluarga jadi susah buat e, bahagia terus kurangnya rezeki atau gimana Pak Ustaz? berpengaruh nggak ya ketika di rumah ada yang kurang ibadah tidak ibadah sama sekali berpengaruh nggak itu ya yang dimaksud ya, ya. Ya. Udah itu aja, Rek. Udah. Oke, hati Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah sholat belum? Rere udah sholat belum? Oh lagi enggak. Oh lagi enggak. Kalau belum sholat aku imamin. So, dengerin re ya. Loba nu itu teh. dapur, sumur, sasumur, kasur, tapi sa jalur. Nabi Nuh pun dapat kan anaknya tidak sholat noh boga keluarga juga gitu ngaruh nggak nggak ngaruh wala wajiratu wizro ukhra balil insanu ala nafsiri bas, basiro ala nafsi basiro kan emas kan WC nya emas we ayo teh sholat di imah keur si eta teh kan saha iya jelema nu ngontrak lain tapi ayah di imah urang <laughs> ini ladang amal bagi kita tolong doakan tong digalakan nukia mah satu ketika dia paling baik kalau hidayah berpihak mungkin sare harewosan lah nah iya, iya seni na dakwah innaka la tahdi man ahbabta kamu tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kau maksud untuk kau hidayahi menjadi capek di dakwah urang teh naon cik nu didakwahan teh hayang jiga orang padahal kan dakwah perintah Allah urusan hasil kan urusan Allah innaka latahdi man ahbabta walakin Allah yahdi mayasa Ibrahim pun tidak bisa memberi petuah kepada orang tuanya ya maka sederhana saja Teh rere pelong bangetna doakan perkosa namanya di sujud kita ya Allah lembutkan hatinya apa saya ya Allah setan anu, diimah imah terang ilu sholat setan ya Allah ya jangan kau apa-apakan dia masukkan dia ke surga ya Allah tapi ayeuna keneh ngaganggu nggak ngare nggak berpengaruh ke keberkahan di rumah justru itu bisa barokatnya karena ya jelema eta orang yang rajin ngadoa nu ulama dicerca didengki dimaki diasingkan ulah bisa jadi dia yang terbaik besok hari ya karena setiap orang punya sejarah dan masalah mungkin belum kepikir indahnya ibadah nu bahaya manges ibadah somong wah mana ya <laughs> neraka jadi trauma jadi teh ibadah teh neraka nu mana ah ya, ya kebudak tuh menang jang sholat jang neraka jadi ngadengi adan teh trauma gitu neraka neraka sudah ilfil aja dilembuti a sholat yuk leja tahu sholat teh tenang ke hatinya nah, tak itu berhasil sukses saya tertarik oleh dua Sri Kandi dakwah tahun berapa gitu saya baca di majalah Sabili dia pergi ke pedalaman Irian menikah dengan beberapa suku di sana dua orang cantik itu sehingga satu rombongan itu yang nikahi kepala sukunya jadi masuk Islam ya berani berkorban betul dengan harta pikiran jiwa Nah orang nyata ya lahan dakwah di imanu itu perhatikan. Nanti lembut saya sering berhadapan dengan orang, orang seperti itu dibawa kalem, balem, balem, bawa kalem, jempling, jempet tapi eling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng Wangi sadayana. Wilujeng Wangi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Eh, mengenai rek itu wae. Mm -mm. Nah ini Ustaz, kalau misalkan yang dari jahiliyah menjadi soleh, apakah karena keinginan dan sudah ada tuntunan sinyal dari Allah Subhanahu wa taala terus yang belum mau pergi ke masjid atau pengajian memang belum ada sinyal dari Allah Subhanahu wa taala dan ada juga yang sudah mengaji tiba-tiba kembali lagi ke sebelah semua apakah bentrok sinyal nak cekcang cutar hmm, bentrok sinyal ya bentrok sinyal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam itu lengkap memang itu bisa orang merasa bisa, merasa pintar, merasa cukup, merasa benar, merasa bersih. Karena iman itu kan fluktuatif. Turun naik. Ayo orang mulai turun naik, kadang ayah, kadang uuh Ya, antara ada dan tiada. Nah, bagaimana fenomena apakah ini sudah garisan gitu merenya? Nutadina jahiliyah tiba-tiba dapat hidayah yang sudah berhijrah tiba-tiba mundur lagi ada, Allah tahu umatnya bakal seperti itu. Maka 5000 tahun sebelum manusia diciptakan seperti ini sudah digariskan plaucatnya, blueprintnya, pikirin, tak akan diuk didinya tengah saya ketentuannya. Itu yang namanya kodarullah, takdir Allah, ukuran, kodo dan kodar. Tapi ada yang bisa dirubah dengan ikhtiar. Maka ketika Nabi bicara ini, heh, sudah ditentukan jodohmu, rizkimu, bahagiamu, sedihmu, tempat kembalimu, neraka dan surgamu. Oh, Rasulullah sudah ada ketentuannya? Sudah. Lalu untuk apa kalau akhirnya kami beribadah tapi akhirnya masuk neraka? Nabi senyum. Kullu muyassaru lima hulikolahu. Apapun yang aku ciptakan sudah aku mudahkan untuk apa ia diciptakan. Jadi jawabannya sederhana. Setelah dapat proses semuanya, memudahkan ibadah nggak Rekitu wae hirup teh jadi bukan salah aturan dan rencananya nengah gampang diri itu karena ridho Allah maka pertanyaannya rekitu wae sok mumpung kesempatan masih diberikan sok gunakan minta tuntunan bimbingan Allahumma yasir wala tuasir permudah jangan dipersulit gitu berikan kabar gembira jangan ditakut-takuti biar tetap stay on the track dalam frekuensi dapat ridho ilahi yang mengotori naon coba ini ada diagnosa hati nih keren nih jika kamu melihat kebaikan seorang lalu kamu berkata dia tidak ikhlas karena masuk alerginya lah ngaji weh nyaholah ngaji nagete ikhlas coba cek hatimu mungkin hatimu yang tidak ikhlas melihat orang lain melakukan kebaikan berarti penyakit hati jika kalian melihat kebaikan orang lain lalu berkesimpulan dengan cepat ya tidak ikhlas mungkin hatimu yang sedang rusak tidak ikhlas melihat kebaikan orang lain dengki ya lalu jika kau merasa orang di sekitarmu tidak asik coba cek hatimu cek dirimu mungkin masalahnya ada pada dirimu bukan mereka betul mah asik seserian imam bengkenu sorangan yang salah tuh nolobaan sorangan nah cek cek cek diagnosa jika dimanapun kamu berada, kamu masih saja merasakan sepi, sepi dalam keramaian, ramai dalam kesepian. Coba intip lagi hatimu, mungkin saja hatimu yang tertutup tak bisa melihat keramaian di luar sana, autis, punya keinginan tersendiri yang tidak bisa dinegosiasikan dengan kenyataan, egois. Jika kamu merasa dirimu yang paling benar, coba intip hatimu, Mungkin ia rusak, segera minta sama Allah untuk diganti dengan hati yang baru. Nu tadi teh bab keras hati. Rek itu wae. Jika kamu merasa dirimu tidak diandalkan, coba periksa hatimu. Mungkin ia sedang sakit sehingga tidak bisa bekerja secara optimal. Orang teh asa teka pake pesimis, apatis. Periksa, mungkin perasaanmu tidak optimal beriman kepada Allah. Jika kamu merasa tidak dianggap, coba tengok lagi hatimu. Mungkin kamu sedang lelah sehingga tidak bisa berpikir secara jernih. Kalau lelah istirahat dulu, jangan sampai berkesimpulan sah, salah karena kelelahan. Nah, jika kamu merasa orang hanya santai-santai saja sedangkan kamu merasa banyak amal pekerjaan, coba tengok lagi hatimu. Mungkin kamu sedang mengalami fase kesempitan sehingga kamu hanya melihat dari sisi kasat mata asam manehna we hungkul digawe teh. Apa itu hati? Hati itu singkatan hanya Allah yang tahu artinya. Yang tahu diri kita kan kita sendiri. Jangan sampai tidak objektif melihat kebaikan lalu disimpulkan ria, tidak ikhlas. Mungkin hatimu sedang luka karena terbarut lan, terbarut nanah luka yang entah apa penyebab lukanya. Maka cepat beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu saja kajian kita malam ini. Semoga kita dipertemukan dalam acara dan gelombang yang sama. Hati-hati di jalan, berwudu dulu sebelum tidur. Bisa jadi itu tidur terakhir kita. Sholat dulu kalau bisa doakan kedua orang tua kita yang menghebatkan kita sampai malam ini dengan doa-doanya. Lalu perbaiki diri, perbaiki diri, perbaiki diri. Karena barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, itu orang itu adalah mendapat keuntungan. Aqulu qali hada wastaghfir li wa lakum wal afu minkum. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri samsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah cahayai hati setiap kami sebagaimana Engkau mencahayai bumi ini dengan cahaya mataharimu Cahayai hati setiap kami dengan cahaya hidayahmu selama-lamanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.